kita bersyukur atas segenap nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan pada kita. Sungguh berbahagialah kita karena Allah anugerahkan pada kita nikmat yang sangat istimewa. Nikmat yang tidak Allah berikan pada segenap manusia. Nikmat yang menjamin kita untuk meraih bahagia yaitu nikmatul Islam wal iman yang Allah jadikan kita sebagai muslimin mukminin. Ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah taala. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habarkan Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man lam yuhib wa la yu'til iman illa man yuhib Sungguh Allah taala memberikan nikmat dunia kepada mereka orang-orang yang Allah cinta juga orang-orang yang tidak Allah cintai namun Allah berikan nikmat iman hanya kepada mereka orang-orang yang Allah cintai demikian pula nikmat Islam beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda qad aflaha man aslama sungguh bahagia Orang-orang yang Allah beri dia Islam. Allah jadikan dia sebagai seorang muslim. Maka jagalah dan pelihara nikmat Allah ini. Sampai akhir hayat kita nanti. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan, "La yadkhulul jannah illa nafsul muslimah." Tidaklah akan masuk surga Allah kecuali jiwa seorang muslim. Ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum. Kita tentunya semua mendambakan kebahagiaan. Kita semua menginginkan kebahagiaan. Dan sungguh betapa banyak manusia yang keliru. Mereka mengira bahagia itulah dunia yang mereka dapatkan Dengannya dia akan dapatkan kebahagiaan. Mereka kejar kekayaan dunia. Mereka kejar jabatan di dunia. Yang dianggap dengan jabatan menjadikan kemuliaan. Menjadikan kebahagiaan. Padahal Allah sudah kabarkan. Bahwa hakikat bahagia itu. Disebutkan dalam surat Ali Imran. Di ayat yang ke-185 Allah berfirman faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah beritakan dalam ayat yang agung ini dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari azab api neraka dan Allah masukkan dia ke dalam surga maka sungguh itu dia orang yang bahagia dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan nikmat yang menipu kenikmatan yang menipu dan semu sehingga ya fila barakallahu fikum jangan kita tertipu jangan kita terlena bahwa dunia ini hanyalah sementara dan fana maka kejarlah kebahagiaan yang abadi dan hakiki. Ikhwani fi azanallahu iyyakum untuk meraih kebahagiaan yang hakiki ini yang abadi di surga Allah taala nanti itu ada kunci-kuncinya yang kalau kita memegangnya kalau kita memenuhinya, tentunya Allah akan anugerahkan kita kebahagiaan yang hakiki yang kita dambakan. Yang pertama adalah kita harus senantiasa syukur kepada Allah. Sebab kita hidup di dunia tidak mungkin lepas dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa terlepas dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan bayangkan betapa banyaknya kenikmatan yang Allah anugerahkan pada kita manusia sampai kita kata Allah Ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuksuha kalau kalian menghitung-hitung kenikmatan Allah yang Allah berikan pada kalian niscaya kalian tidak mungkin akan sanggup menghitungnya baik nikmat zahir maupun nikmat batin dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta kita membayarnya namun Allah menyuruh kita untuk kita mensyukurinya yang sungguh Allah jadikan syukur ini adalah untuk agar nikmat tetap Allah berikan pada kita bahkan Allah tambah seperti disebutkan dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian syukuri nikmatku akan kutambah bagimu nikmat-nikmat itu. Namun kalau sampai kalian kufur kata Allah Ta'ala. Maka sungguh azabku amat sangat ngeri. Sehingga wafila barakallahu fikum. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala termasuk ciri daripada orang yang bahagia itu ada tiga tandanya cirinya yang pertama itu kata beliau in u'tiya syakara jika ia diberi nikmat oleh Allah maka ia akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun manusia kita lihat Kebanyakan mereka kufur kepada Allah. Tapi janganlah kita ikuti mereka. Ingat ihwafila barakallahu fikum. Sungguh kita hidup tidak mungkin lepas dari nikmat Allah. Baik itu udara yang kita hirup selalu. Apa yang terjadi? Seandainya Allah menghilangkan oksigen yang kita hirup. Tidak ada lagi kita dapatkan. Tentunya sulit kita untuk bisa hidup karena dengan tidak adanya oksigen yang kita hirup, sesak dabas napas kita seperti di langit yang hampa udara. Tidak mungkin kita manusia akan mampu hidup. Begitupun kita rasakan setiap hari air yang kita minum. Dari mana air itu? Semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga agar kita tetap hidup dengan baik. Allah turunkan hujan, Allah keluarkan dari bumi ini mata air untuk kita bisa minum darinya. Allah katakan kul araaitum in asbaha ma'ukum ghara faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan wahai Nabi bagaimana menurut kalian seandainya tiba-tiba Allah menghentikan tidak ada lagi air yang keluar dari bumi, tidak lagi ada hujan, kering. Kira-kira siapakah yang mampu mendatangkan air yang sejuk, yang segar untuk kita minum. Nah, ya barakallahu fikum. Ini nikmat yang kami sebutkan ya, bisa kita ngabayangkan kalau seandainya dua ini tidak ada dicabut oleh Allah taala binasa seluruh makhluk di dunia. Kalau ini yang yang binasa hanya jasad kita, ya badan kita binasa meninggal dunia lalu bagaimana andekan ilmu Allah angkat tidak ada lagi ilmu di muka bumi niscaya jiwa-jiwa manusia pun akan mati karena tidak ada siraman ilmu yang menghidupkannya sehingga digambarkan para ulama jiwa kita ini ibarat ikan Sedangkan ilmu ibarat airnya. Yakin semua antum tahu. Ya fila barakallahu fikum. Bagaimana nasib ikan kalau diangkat dari air, dipisahkan dari air, tidak lama pasti mati. Begitu kiranya kalau jiwa manusia ini sudah tidak lagi mendapatkan ilmu, Allah angkat ilmu itu, binasa. Maka kami ingatkan, bersyukurlah kalian para talabatul ilm, para penuntut ilmu, para santri Bersyukur dan bersyukurlah kepada Allah. Sungguh nikmat Allah atas kalian semua itu luar biasa besar. Yang kalian cari itu lebih baik dari seluruh dunia dengan seisinya. Dari dunia dengan seluruh isinya. Yang kalian cari adalah ilmu. Sebab dunia ini dengan seluruh isinya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam laukana dunya ta'dilu janaba ma saqal kafiru surbatun ma andekan dunia ini nilainya ada sama dengan satunya sayap nyamuk di sisi Allah seandainya dunia dengan seluruh isinya ini di sisi Allah itu ada nilainya walaupun nilainya hanya seberat atau sama dengan sayap nyamuk yang antum semua tahu ada ndak orang di pasar jualan sayap nyamuk tidak ada artinya dan tidak mungkin orang mau beli buat apa ini menunjukkan remehnya dan kecilnya nilainya kalau sampai seberat itu masih ada nilainya tentulah kata beliau Rasulullah SAW Orang-orang kafir tidak akan mungkin Allah kasih minum. Biar seteguk air Allah nggak kasih. Lihat ya fila barakallahu fikum. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Sedangkan kita ini yang dicari adalah ilmu. Maka Allah tidak menghabarkan Orang-orang yang berharta akan diangkat derajatnya, dimuliakan di sisi Allah. Tidak. Biarpun orang kaya raya kayak Korun. Biarpun dia punya jabatan tinggi kayak Fir'aun. Tidak. Allah angkat derajat mereka. Tapi yang Allah kabarkan dalam surat Mujadalah ayat yang ke-11. Apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian derajatnya dan Allah angkat mereka orang-orang yang Allah beri dia ilmu. Derajat mereka diangkat lebih tinggi. Dari derajat orang-orang yang beriman. Sehingga iafila ya barakallahu fikum. Syukurlah kepada Allah. Kita diberi dua nikmat yang besar ini. Pertama kita diberi iman Islam oleh Allah Ta'ala. Kemudian setelah kita diberinya Islam diberi iman oleh Allah. Allah kemudian berikan kepada kita nikmat ilmu. Apalagi ilmu sunnah, ilmu Quran dan sunnah, ilmu yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berjalan dengan sunnah, berjalan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini nikmat yang luar biasa. Ada sebagian dari saudara kita muslimin, mukminin seperti kita mukmin muslim. Namun sayang sekali mereka terjerumus ke dalam ketidaktahuan terhadap sunnah akibatnya menyelisih sunnah. Dan sebagian lagi ngeri mereka bukan sekedar menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bahkan menentang, membenci sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mereka itu memusuhi orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Kita syukur nikmat yang besar ini ya ikhwa barakallahu fikum. Sehingga antum para penuntut ilmu, para santri khususnya. Setelah kalian melihat betapa besar nikmat ini yang Allah anugerahkan syukurlah kepada Allah. Kemudian syukurlah kalian kepada kedua orang tua kalian. Karena mereka yang telah mengantarkan kalian sampai ke tempat yang mulia seperti ini. Di tempat yang seperti ini mulia. Selalu kalian pelajari Quran dan Sunnah. Dibimbing dengan asa tidak ahlus sunnah. Masya Allah fikum. Bagaimana syukurnya kepada Allah? Belajarlah dengan sungguh-sungguh dan amalkan dengan sungguh-sungguh pula ya pahami dengan benar amalkan dengan benar dan tunjukkan syukurmu kepada kedua orang tua belajar yang sungguh-sungguh sehingga kalian bisa dapatkan ilmu yang diharapkan dan praktekkanlah nilai-nilai ilmu yang diajarkan tunjukkan pada kedua orang tuamu sikap ahlak mulia ahlakul karimah baktimu padanya berikan apa yang menyenangkannya jaga Jangan sampai orang tuamu mendengar berita-berita yang tidak baik darimu. Ya. Senangkan hati mereka sebagai balas budimu, sebagai baktimu pada mereka. Bikin senang orang tua, pasti orang tuamu senang kalau engkau prestasinya bagus, hafalannya bagus, tesnya ujiannya bagus. Mereka orang tua kita semua senang tentunya. Maka usahakan ini sebagai bentuk syukur pada kedua orang tua, terima kasih pada orang tua. Kalau kepada Allah tentunya kita berusaha ilmu yang kita dapatkan kita benar-benar jaga dan kita amalkan untuk menjaganya. Seperti ucapan Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah taala beliau pesankan kepada kita untuk tabakul ilma bil amal. Terapkanlah ilmu yang kau dapatkan dalam bentuk amal lam yakun nuskhatun fil kitab jangan hanya sekedar engkau catat dalam catatanmu atau dalam rekamanmu kau rekam semata ya kun muta'assiran bi ilmika fi ibadatika wa akhlakika nah mestinya ilmu yang kau dapatkan ini benar-benar nampak pengaruhnya pada ibadahmu semakin bagus semakin khusyuk makin tumak dan mestinya ilmu mu nampak pada yaitu pada ahlakmu semakin mulia, semakin baik. Ahlak kepada orang tua semakin baik. Dengan temanmu di sama-sama di pesantren juga baik. Jaga ahlak baikmu. Karena sudah dapatkan ilmunya. Kemudian juga pengaruh nampak baik pada muamalahmu. Pergaulanmu. Semakin baik. Karena dibimbing dengan ilmu. Hingga kata beliau, "Man amila bima'alima." Siapa yang mengamalkan apa-apa yang dia telah ilmu, yang dia dapatkan ilmu, ya, diamalkan, razaqallahu ilma. Allah akan beri dia rizki berupa ilmu malam ya alam Ilmu yang belum dia tahu. Nah, ya fila barakallahu fikum kalian syukuri sebab nikmat yang Allah berikan pada kalian ini ilmu dibandingkan mereka yang seusia dengan kalian para remaja. Mereka sudah bergelut dengan dunia. Mereka dididik untuk menjadi pencari dunia. Sabarlah kalian. Sungguh dunia yang Allah telah tetapkan milik kita tidak akan berpindah kepada orang lain. Ya, jangan khawatir kalau kita nggak dapatkan dunia. Jangan. Karena Allah sudah tetapkan masing-masing kita sudah ditulis nasibnya, jatahnya dari dunia ini. Kalaupun kita tidak mengejarnya, tetap akan datang kepada kita jatah kita itu. Tapi ilmu ini, kalau kita tidak mempelajarinya, tidak mungkin Allah berikan. Karena al-ilmu bita'allum, ilmu akan kita dapatkan dengan belajar. Dengan belajar ilmu kita dapat. Sehingga ya barakallahu fikum Jangan ditukar kesempatan apalagi syabab para pemuda untuk menimba ilmu adalah satu nikmat yang luar biasa dan dengan usia mudamu ini kau belajar di waktu muda seperti mengukir di atas batu ilmu ini akan kuat dan melekat lihat para ambia dipilih Allah menjadi nabi dan rasul mereka rata-rata syabab masih muda usia ya dan nafila barakallahu fikum kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu an at-talibu talibani. Di dunia ini ada dua penuntut. Yang pertama talibud dunia mereka orang-orang yang mencari dunia belum nasihatkan farfuduha. Kalian tinggalkan mereka, jangan berlomba dengan mereka mengejar dunia. Karena walaupun kita sama-sama mengejar, jatah kita nggak sama. Walaupun kita-kita sama-sama jualan herbal, nasib kita nggak sama. Ini maju jualannya, ini kok enggak ya? Ini tambah banyak kekayaannya, kok ini tambah banyak utangnya? Bisa nggak? Sama-sama penjual herbal, sama-sama penjual pakaian. Ini maju, ini kok tidak? Jualannya sama, harganya sama. Ingat nasib tak sama. Ini dunia. Sehingga jangan kalian kejar dunia berlomba dengan mereka Masing-masing orang hanya akan dapatkan jatahnya. Tapi perkara ilmu kata beliau yang kedua adalah pencari ilmu. Pencari akhirat. Engkau berlomba dengan mereka. Ya, berlombalah dengan mereka. Nah, ya barakallahu fikum. Kenapa kami sebutkan nikmat Allah ini ilmu seperti tadi air, udara itu adalah sarana untuk kita bisa hidup jasad ini. Sedangkan ilmu adalah untuk hidupnya ruh kita ini. Jangan kita biarkan jasad hidup bodoh tanpa ilmu. Itu adalah seperti kata syair menyebutkan ya bahwasanya al il al jahlu al jahilu qabla mati mautun li ahli ya kebodohan itu bagi pemilik kebodohan ini adalah kematian sebelum kematiannya Ya, orang yang bodoh ini ibaratnya dia itu orang yang mati sebelum kematian datang. Ya, wa asamu qabla kuburi kuburu. Sedangkan jasadnya sebelum dikubur udah menjadi kuburan bagi rohnya. Seperti orang mati dikubur tidak bisa berbuat kebaikan lagi. Sama orang yang jahil. Hidup di dunia tidak ada kebaikan karena tidak tahu, tidak punya ilmu. Itulah ihwa barakallahu fikum. Nikmat Allah yang amat besar. Apalagi Allah telah bimbing kita kepada ilmu sunnah ini. Kita dibimbing oleh Allah dengan hidayah taufiknya. Mengenal ilmu yang diwariskan Nabi SAW yang agung ini. Ilmu sunnah. Pahami dengan benar. Amalkan dengan benar. Sampaikan kepada saudara kita, keluarga kita. Begitupun utama pada orang tua kita sebagai bentuk ya kebaikan kita kepada mereka. Nah, ya fila barakallahu fikum. Banyak orang yang dia tidak menyadari Allah memberikan nikmat tapi dia tidak pernah syukuri seperti nikmat Islam yang ada pada mereka. Dan ya fila barakallahu fikum, Allah ingatkan dalam surat An-Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian manusia dari perut ibu kalian, dari rahim ibu kalian. Dalam keadaan kalian tidak mengenal ilmu sama sekali. Semua manusia sama keluar dalam keadaan gak mengerti ilmu sama sekali. Faja'alakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah katakan Allah jadikan pada kalian ada pendengaran, ada penglihatan, ada hati. Itu Allah berikan kepada kalian supaya kalian syukur kata Allah. Imam Ibn Qasir Ta'ala belum mengingatkan kepada kita syukurnya kita dengan tiga anggota yang Allah sebutkan ini telinga, pendengaran, mata, penglihatan dan hati untuk memahami gunakan itu untuk kita benar-benar mengenal Allah agar kita bisa ibadah kepada Allah dengan benar dan gunakan untuk mengenal Islam dengan benar dalil-dalilnya agar kita bisa mengetahui mana yang Allah perintah, mana yang Allah larang dan kenali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar agar kita bisa mengikuti tuntunannya sehingga akan benar ibadah kita kepada Allah dalilnya, pedomannya dan benar pula kita dalam prakteknya karena kita mengikuti contoh teladan yang telah Allah utus untuk menjadi teladan bagi kita yaitu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau sampai tiga ini yang Allah sebutkan tidak kalian syukuri, sungguh iwa barakallahu fikum. Akibatnya ngeri. Ya, akibatnya ngeri. Allah sampaikan resiko orang-orang yang tidak syukur dengan nikmat yang Allah sebut ini dalam surat Al-A'raf di ayat 179 Allah katakan walaqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha Allah katakan sungguh benar-benar akan kami jerumuskan ke dalam neraka jahanam banyak dari kalangan manusia dan jin. Banyak dari kalangan jin dan manusia. Yang Allah Ta'ala masukkan dalam neraka jahanam. Mengapa memang? Kenapa mereka dimasukkan dalam neraka jahanam? Allah menyebutkan karena Allah telah berikan kepada mereka hati namun tidak kunjung untuk memahami Allah beri mereka mata untuk melihat tapi tidak kunjung untuk melihat ayat-ayat Allah. Tidak digunakan untuk membaca melihat ayat-ayat Allah. Mereka pula dibeli oleh Allah pendengaran. Namun gak mau mendengar petunjuk dari petunjuk Allah. Orang yang seperti ini. Allah katakan ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka ibarat binatang ternak bahkan lebih sesat mereka ulaika humul ghafilun mereka itulah orang-orang yang lalai jangan kita termasuk golongan ini ya ikhwa barakallahu fikum jaga diri kita jangan sampai lalai kata Imam ya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala kenapa sih Allah taala menyebutkan tiga ini seringnya dalam Al-Qur'an tidak disebut banyak anggota tubuh kita ini tiga anggota ini adalah pintunya ilmu. Sehingga kalau antum ingin menjadi orang yang mendapat ilmu dengan mudah, bukalah pintu yang tiga ini. Buka hatimu, buka telingamu untuk mendengar, buka matamu untuk melihat. Sebab satu kalau tertutup akan tertutup semua. Contohnya, kalau kalian semangat, kita semua semangat untuk menimba ilmu, datang di majlis ilmu jauh-jauh dari rumah sampai di tempat ilmu tertutup matanya, kira-kira masih bisa dapat ilmu ndak? Masih bisa dapat ilmu? Ya ikhwah, mata kita ini ibarat tutup. Kalau gelas ini ditutup begini, masih bisa diisi air ndak? Tidak mungkin. Berapapun air diisi karena tertutup posisi gelas ini. Tidak mungkin akan bisa isi. Sama kalau ini kita mau diisi ilmu, hati kita mau belajar, tapi mata kita ngantuk, tertidur, masih bisa paham? Tidak mungkin akan paham. Sehingga buka semua. Dan ya barakallahu fikum. Bagaimana seandainya karena tidak syukur seorang kepada Allah dengan nikmat ini, Allah tutup resiko mereka orang-orang yang ditutup tiga pintu ini akan sesat dan kafir jadinya. Lihat Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Innaladina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sungguh orang-orang kafir sama saja mereka itu engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi mereka peringatan atau tidak mereka tidak akan mungkin iman. Mengapa? Khatamallahu ala qulubihim karena Allah telah menutup hati mereka. Ya. Allah tutup telinga mereka. Wa ala Allah tutup pendengar penglihatan mereka. Walahum adabun adim Sehingga bagi mereka adab yang pedih. Allah tutup tiga ini. Nah, ya fila barakallahu fikum. Jangan sampai kita lewat. Kita lalai. Tidak syukur dengan nikmat yang besar ini dan jangan kita tergiur dengan mereka ya orang-orang yang mencari dunia mengejar dunia sungguh ihwa barakallahu fikum kita sebenarnya orang yang sangat kaya raya andaikan diwujudkan dalam bentuk dunia bisa jadi dunia ini tidak mampu menampung kekayaan kita yaitu kebaikan yang Allah berikan kepada kita contohnya beliau sampaikan rakaatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha dua rakaat fajar solat yang kita kerjakan lebih baik pahalanya daripada dunia dengan seluruh isinya. Belum lagi engkau selesai solat berjamaah, engkau duduk kita duduk, berzikir, bertasbih kepada Allah, membaca subhanallah, walhamdulillah. Kata beliau Rasulullah SAW, ucapan subhanallah, walhamdulillah ini memenuhi ruang antara langit dan bumi ini. Kebaikan yang begitu besar Allah berikan maka ya fikum syukurilah. Jangan sampai kemudian kita tinggalkan nikmat yang besar ini. Diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Ya. Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi atau man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi walahu qutu yaumihi faka'annama lahu hizzat minad dunya wa firiha barang siapa yang pagi-pagi dapatkan dirinya dalam keadaan aman keluarganya aman hartanya tidak ada bencana dan dia dapatkan dirinya dalam keadaan sehat selamat tidak ada keluhan penyakit yang diderita dan ia masih dapatkan nikmat dunia yaitu makanan untuk makan sama keluarga masih ada yang dimakan bersama keluarga hari itu maka orang yang dapatkan tiga ini itulah dia seperti orang yang mendapatkan nikmat dunia dengan seluruhnya coba ya barakallahu fikum supaya kita menjadi orang yang bisa syukur lihat tiga nikmat ini kita bangun puji Allah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa nusur. Kita syukur pada Allah kita bisa bangun. Sehat badan kita, ya, aman keluarga kita, istri kita, anak kita semua baik. Untuk makan kita masih ada. Ini seperti dunia telah kita dapatkan. Ya. Seperti telah dapatkan dunia semuanya. Karena ada orang yang dunianya banyak, hartanya banyak, bangun tidur dalam kondisi tidak bisa bangun dari tempat tidur Ya, karena Pak banyak penyakitnya. Kaki mau diangkat kena asam urat, kepala mau diangkat berat karena apa? Ya, naik tensinya, tekanan darahnya, kolesterolnya. Subhanallah wa barakallahu fikum. Banyak keluhan. Kalian semua dimudahkan Allah. Ini yang pertama, syukuri nikmat Allah, terutama nikmat yang besar itu ilmu. Jangan kita tinggalkan majlis ilmu dan yang sudah didapatkan jangan kita abaikan, jangan kita lupakan. Jaga. Ciri yang kedua, kunci yang kedua adalah kita di dunia ini tentunya tidak akan lepas dari ujian. Sebab dunia ini kita lahir ke dunia seperti yang Allah katakan di surat Al-Insan ayat yang kedua, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Sungguh kami ciptakan manusia itu dari tetes air yang memancar kata Allah taala. Kami akan uji dia. Ya. Kami jadikan pada dia ada pendengaran, ada penglihatan. Ya ikhwah, supaya kita bisa menghadapi ujian dengan baik Allah berikan bimbingan, Allah berikan petunjuk sehingga kita bisa menyelesaikan, menuntaskan ujian dengan baik hasilnya. Dan untuk mendengar petunjuk itu telinga sudah Allah beri, untuk melihat Allah sudah beri kita mata. Sehingga Allah katakan di ayat yang berikutnya, Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami beri manusia petunjuk, jalan petunjuk yang lurus ini Lalu apakah dia manusia akan menjadi yang syukur ataukah dia akan jadi orang yang kufur? Ini Allah sebutkan. Dan Allah telah memberikan ancaman inna atadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Kami siapkan bagi mereka yang kufur apa yang Allah siapkan? Belenggu dari api, rantai dari api dan api neraka yang menyala. Bukan ancaman yang ringan ya ikhwah. Sungguh ancaman yang berat Ya, sehingga ketika Allah berikan kita ilmu itu ada nikmat, sebab dengan ilmu inilah kita kemudian menghadapi ujian kita akan mampu menyelesaikan. Dan ujian yang Allah berikan kepada kita itu adalah tidak lepas. Pertama, kita akan diuji dengan perintah-perintah Allah. Adakah kita mampu taat menjalankannya? Kedua kita diuji pula dengan larangan-larangan Allah. Mampukah kita sabar menahan diri menjauhinya dan meninggalkannya. Dan yang ketiga ujian berkenaan dengan takdir Allah. Yaitu perkara-perkara yang Allah tetapkan bagi kita. Mampukah kita sabar menerima dan ridho menerimanya. Dikatakan Umar Ibn Khattab radhiallahu anhu. Itulah sabar yang dituntut oleh Allah. Pertama sabar dalam taat, menjalankan apa yang Allah perintah. Kedua sabar meninggalkan apa yang dilarang Allah. Yang ketiganya kita sabar dengan musibah, bencana yang berkenaan dan takdir Allah menimpa kita. Dan yafila barakallahu fikum karena seorang mukmin dia telah terbimbing dengan ilmu, dibimbing oleh Allah dengan petunjuk, dia pun akan menjadi orang-orang yang hidup dalam keadaan sabar dan syukur. Inilah yang menjadikan orang mukmin istimewa disebabkan dengan dua ya, perkara ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajabani amril mukmin innama amru kullu khair wa laysa dzaka illa lil mukmin." Sungguh sangat menakjubkan orang-orang yang beriman karena seluruh urusan mereka itu semua baik dan tidak mungkin ini didapat kecuali mereka saja orang yang beriman. Yaitu apa? Dikatakan Abdul Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan ya, in asabat husyarra ketika Allah timpakan pada mereka kelapangan, kemudahan, ya, kesenangan syakara. Ia bersyukur kepada Allah fakana khairullah, maka itu menjadikan baik baginya. Ya, Kemudian kedua, in asabah dharra ketika ditimpa musibah, petaka, bencana, kerugian, kesulitan, sabara, ia sabar. Fakana khairun itu juga baik bagi dia. Ini orang mukmin hidup dalam keadaan dua. Sehingga yafila barakallahu fikum. Untuk itulah kita hendaknya berlakulah sederhana baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Karena dengan sikap sederhana kita ini, ketika kaya kita mudah untuk syukur dan bisa bersodakoh, banyak berbagi membantu saudara. Ketika kita miskin pun kita akan bisa sabar dan masih bisa memberi kebaikan. Ya. Tapi kalau kita tidak demikian, kaya akan menjadi sombong, miskin akan menjadi putus asa. Ini tidak baik. Nah, ya barakallahu fikum ujian yang Allah uji kita dengan tiga perkara tadi dan sadar sejarah telah mencatat Quran telah menceritakan di dalamnya bagaimana resikonya ketika iblis melanggar satu pelanggaran ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam iblis membantah Allah katakan izqulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dikatakan dalam surah Al-Baqarah oleh Allah taala, ingat ketika Allah perintahkan segenap malaikat sujudlah kalian semua pada Adam, semua sujud kecuali iblis dia menolak, ia sombong maka ia kafir kata Allah. Dan Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ketika iblis ditanya ma <clears throat> Mana'aka Allah tasjuda id amartuk iblis. Apa sih yang menghalangimu tidak mau sujud kepada Adam? Dia lantang mengatakan ini khairu minhu. Holaktani min nar wa halaktahu min tin. Aku lebih baik dari dia ya Allah. Kau ciptakan aku dari api. Kau ciptakan Adam dari tanah. Coba lihat. Kesombongan. Itulah hakikat sombong. Menolak kebenaran. Yaitu menolak perintah Allah dan meremehkan orang lain, meremehkan Adam ketika itu iblis. Ya, sehingga dengan sikapnya inilah Allah katakan ibid minha ma yakunu iblis keluar kau dari surga tidak layak engkau sombong di dalamnya kita ambil pelajarannya ikhwah jangan sampai kita terkena sifat iblis ini dan kita sadar Berapa banyak perintah Allah yang kita tinggalkan kira-kira? Iblis satu kali melanggar perintah, kita sudah berapa kali melanggar perintah? Pernah belum? Sadar, banyak sekali perintah Allah yang kita langgar. Subhanallah. Ya, berarti kalau seandainya seperti itu, iblis yang mamanya begitu melanggar langsung Allah usir dari surga. Nah, kita yang baru kepingin masuk surga, Diperintah untuk sholat lima waktu, malah sholatnya cuma satu waktu. Atau dua waktu, sehari semalam. Bahkan ada yang cuma seminggu satu kali. Jumat saja. Ada yang setahun dua kali. Apa itu? Idul Fitri, Idul Adha saja. Muslim tapi sholatnya jarang sekali. Ini nggak benar. Nah, kalau fikum lihat. Setiap ketika kita dapatkan perintah Allah, jangan pernah hati kita ini merasa berat. Jalanilah. Kalau ternyata kita jalin tidak mampu, tidak sanggup, maka itu lepas tanggung jawab kita. Jangan belum menjalani baru tahu perintah sudah ah saya nggak sanggup. Di perintah ini ah saya nggak sanggup. Tidak pernah dicoba, tidak pernah dijalani. Jangan. Yang kedua, perhatikan. Kita diuji dengan larangan dan kita sadari dalam sejarah manusia, Adam alaihissalatu wassalam, satu kali melanggar larangan Allah, Allah turunkan dari surga. Allah katakan, Uskun anta wa zaujukal jannah, ya Adam, engkau tinggallah di surga bersama istrimu, dan Allah sudah memberi kebebasan, ya. Wa kula minha ragadan haitsu dan kau silakan makan di surga semua semua yang ada di surga sesukamu. Namun Allah uji walatak robahadi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Fataku nami zalimin sehingga kau jadi zalim nanti. Ya ihwa fikum. Itulah jiwa manusia seringnya. Kalau yang dilarang malah kepingin. Penasaran. Kalau yang diperintah kok berat. Ogah-ogahan. Itu kadang seperti itu. Ya. Karena kan dalam jiwa kita ini ada hawa nafsu, inilah celah yang setan lihat. Eh, maka setan begitu Adam di surga bersama istrinya diberi kesenangan sedemikian rupa, iri dia. Bagaimana caranya Adam turun dari surga? Sehingga ya fila barakallahu fikum datangi Adam terus digoda, dibujuk, digoda, dibujuk sampai akhirnya melanggar. Satu pelanggaran Adam oleh Allah turunkan ke bumi ini Nah kita yang di bumi ini belum melihat surga, belum mencicipinya. Ya, kita disuruh jangan sampai maksiat karena ini menjadi penghalang kita. Menghalangi kita dalam menuntut ilmu jadi susah kita belajar. Menghalangi kita dari surga karena maksiat menyebabkan ke neraka. Na'udzubillah. Tinggalkan larangan Allah hati-hati. Berapa kali kita melanggar larangan Allah. Adam satu kali melanggar turun dari surga. Sehingga Adam menyesal luar biasa. Allah berikan karena Adam menyesal, Allah merahmati Adam. Kalau iblis melanggar tapi dia tetap tidak ada penyesalan bahkan kesombongannya muncul. Adam menyesal sehingga Allah merahmati. Iblis dilaknat, Adam dirahmati Allah, diberi taubat. Maka kita dibukakan oleh Allah pintu taubat, syukuri, gunakan pintu itu. Nah, barakallahu fikum. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kedudukan sabar pada diri kita dalam iman ini ya itu seperti kedudukan kepala pada jasad kita ini antum lihat kalau tangan kita yang putus insya Allah masih hidup ya kalau kaki kita yang putus masih hidup insya Allah badan ini tapi kalau leher yang putus masih bisa hidup ada orang masih hidup dipotong lehernya terpisah kepalanya ya ini menggambarkan betapa besar kedudukan sabar dalam agama dalam iman ini yang tidak mungkin akan menjadi baik kecuali ada sabar padanya. Tapi yang ketiga terakhir kuncinya untuk kita meraih bahagia kita harus senantiasa apa? sadar ya ikhwah. Kita ini banyak dosa, banyak salah, banyak keliru sehingga taubatlah kepada Allah setiap kita berbuat dosa. Makanya beliau katakan kepada kita Wattabi'i sayyi'ata hasanatamhuha. Ikuti kejelekanmu dengan kebaikan untuk menghapusnya. Beliau sampaikan kullu bani Adam khata. Seluruh anak Adam ada salah, ada dosa, keliru dia. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang keliru, yang dosa itu yang bertaubat kepada Allah. Jangan kita merasa tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Ini bahaya. Sehingga enggak taubat. Ya ikhwah, taubat itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan diperintahkan kita untuk selalu taubat. Beliau katakan dalam hadis bahwasanya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiru. Ini atubu ilallah fil yaumil mi'ah. Wahai manusia, kalian taubat dan minta ampunlah kepada Allah. Aku bertobat pada Allah satu hari seratus kali. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita tahu beliau diampuni Allah dosa-dosanya, dijamin surga oleh Allah Ta'ala, taubat terus. Sedangkan kita yang tidak ada jaminan ampunan dari Allah, belum jelas surga bagi kita. Apakah kita dapat atau tidak kita belum jelas, belum tahu. Kita dosa banyak, ya banyak kali dosanya, sedikit sekali taubatnya. Itu kita manusia. Maka ibu barakallahu fikum, beliau ingatkan kita dalam hadis ya riwayat Imam At-Tirmidzi dari Muad bin Jabal radhiyallahu di antaranya beliau sampaikan ittaqullaha haitsuma kunta takwalah kalian kepada Allah dimanapun kau berada karena takwa ini akan menjaga kita untuk taat selalu kepada Allah dan menjaga kita dari maksiat kemudian yang keduanya wattabi sayyi'ata hasanati yaitu lakukan kebaikan untuk menutupi kejelekan kita iringi kejelekan dengan kebaikan untuk menghapus Kemudian yang ketiga pesan beliau tadi dalam hadis ini adalah apa? Wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kita. Nah, ya fila barakallahu fikum kata Imam Muhammad bin Abdul Wahab taala, ini tiga ciri orang yang bahagia selalu ia syukur setiap nikmat Allah berikan padanya, selalu ia bersabar. Dan sabar ini baik dalam keadaan menghadapi nikmat yang Allah berikan atau dalam menghadapi ujian yang Allah berikan. Terkadang orang ketika diuji dengan ya, yang dianggap kejelekan, kemiskinanlah contohnya. Ketika diuji dengan kemiskinan, saat miskin dia banyak sholat, banyak bukan cuma hanya sholat wajib, sholat malam dia sholat malam, banyak berdoa, banyak berzikir, banyak sujud memohon kepada Allah. Begitu dia diberi kekayaan, Mulai tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya, mulai kurang, kurang, kurang. Yang dulunya setiap saat pergi ke masjid lima waktu tidak pernah telat. Sholat jamaah tidak pernah telat, tidak pernah masbuk. Begitu mulai hartanya tambah, kesibukannya tambah. Memang masih ke masjid tapi masbuk terus. Subuh masbuk karena apa? Malam sampai laut malam urus harta, hitung uang. Siang duhur masbuk karena sibuk melayani pelanggan Asar masbuk karena sibuk. Maghrib masbuk karena baru tukup toko. Ya, Isya masbuk karena baru mandi. Masbuk terus. Ya. Sibuk luar biasa karena harta. Membuat sibuk masih mau sholat. Ini masih mending barangkali walaupun masbuk masih ingat sholat jamaah. Ada yang nggak bisa sholat jamaah karena sibuk dengan hartanya dia bisa ke Jakarta, bisa ke Amerika, bisa ke Korea, bisa kemana-mana dia bisa. Tapi ke masjid di depan mata kadang nggak bisa melangkah. Orang kaya ini. Kemana-mana bisa. Pakai tiket dia bisa beli. Ini yang tanpa tiket, tanpa apa-apa. Jalan kaki aja bisa, ke masjid nggak bisa. Sehingga ya barakallahu fikum ingat. Itulah ujian. Ya, itulah ujian. Maka Orang-orang yang selamat, yang bahagia itu mereka yang selalu syukur. Ingat Allah katakan dalam surat Al-Isra, "Man aradal akhirah wasa'alaha sa'ya wa huwa mu'minun faulaika kan, sa'yuhum mashkura. Siapa yang menginginkan akhirat dan dia berusaha memang melakukan bekal untuk akhiratnya dan dia beriman, itu dia orang-orang yang dikatakan langkahnya penuh dengan syukur. Dan Allah janji dalam surat Al-Insan ayat 21, Allah sebutkan sekian ayat tentang nikmat surga dan Allah katakan pada ayat terakhir di situ, "Inna hada kana lakum jaza'a wa kana sa'yukum mashkura." Ini bagi kalian balasannya karena kalian di dunia pandai bersyukur. Begitupun orang-orang yang sabar. Allah katakan bahwasanya disebut dengan surat Al-Insan wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah beri mereka karena sabar yaitu berupa surga dan kain sutra untuk pakaian mereka. Subhanallah ikhwah. Balasan yang luar biasa dan inilah orang-orang yang bahagia sebenarnya dengan syukurnya, dengan sabarnya dan ia selalu taubat sebab taubat itu kata Rasulullah SAW ata ibu minad danbi kamala dan balahu Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tiada dosa. Ini yang paling baik. Bukan orang yang merasa tidak ada dosa sehingga pernah taubat, tidak pernah dia berusaha untuk berbuat baik. Jangan. Nah, ya barakallahu fikum barangkali ini yang bisa kami sampaikan untuk nasihat dalam kesempatan pagi ini yang sebenarnya Naam kami datang ingin kunjung pada utamanya beliau Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Muhammad Umar as berserta asatidah di sini dan juga antum semua ya ahlas sunnah kalian terutama para tolabatul ilm ya khusus yang dari Ambon khususnya ini hati-hati kalian belajarlah yang baik jauh negeri kalian kalian diharapkan pulang bisa menyampaikan ilmu yang didapatkan maka baik-baiklah belajar di sini sungguh ini nikmat yang sangat luar biasa ya ikhwa barakallahu fikum karena apa Allah janji bahwa dunia ini akan diwariskan kepada mereka orang-orang yang soleh. Bersabarlah kalian. Jangan khawatir dengan dunia. Karena dunia ini Allah yang memilikinya. Allah akan memberikan kepada orang-orang yang soleh. Kalaupun masih di tangan orang-orang kafir. Sabarlah satu ketika akan kembali pada haknya. Yaitu orang-orang yang soleh. Lihat dunia ketika itu.